Itu ada di Indonesia ada sekelompok kaum muslimin dari kaum syiah. Sekelompok orang yang mereka itu mengatasnamakan atas nama Islam. Akan tapi kalau kita lacak ke dalam ajaran-ajarannya, mereka mencaci maki, mengolok olok kaum muslimin dan orang-orang besar dari kaum muslimin. Dan sekarang ingin mengadakan acara Hari Raya Ghadir. Ghadir Khum itu satu kejadian waktu Nabi berada di haji haji terakhirnya Rasulullah tanggal 18 Hijjah waktu itu Nabi mengucapkan man kuntu maulahu faaliyun maulahu satu hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Nasai siapa yang mengangkatku sebagai pemimpin maka Ali sebagai pemimpinnya ini dijadikan hujah oleh sekelompok orang untuk membatalkan kepemimpinan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman ibn Sayyidina Utsman ibn Affan. Jadi kita harus tahu bahwa perayaan Hari Raya Qadir itu itu membahayakan keyakinan kita semuanya. Karena itu nanti tujuannya adalah apa? Untuk menghancurkan sesuatu yang selama ini sudah menjadi keyakinan kaum muslimin dari masa ke masa bahwasanya Imam Ali adalah imam kita, Imam Abu Bakar adalah juga imam kita. Awal ah, Sayyidina Umar juga imam kita dan Sayyidina Utsman adalah juga imam kita, Khulafaur Rasyidin. Sehingga dari tujuan peringatan atau hari raya Ghadir itu nanti tujuannya adalah untuk memfokuskan orang kepada Imam Ali saja sehingga imam sebelumnya akan di apa di, di, ditiadakan dan dihapus dan itu bertentangan dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Maka kalau ada orang yang katanya orang ahli sunnah wal jamaah kok ikut-ikut merayakan perayaan ghadir, maka langsung dicoret dari barasan ahli Biarpun itu orang yang pernah mengajar kita tinggalkan. Hati-hati, karena ini masalah akidah. Jadi awas, kalau ada orang ikut merayakan perayaan Ghadir ini. Karena ini diadakan oleh orang-orang yang ingin menghapus keimaman, kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita ahli sunnati wal jamaati adalah mencintai ahli bait Rasulillah dan juga mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Sayyidina Abu Bakar. Adapun kekhalifahan nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kekhalifahan itu tidak ada tansis, tidak ada nas. Semuanya adalah musyawarahnya para sahabat Nabi. Dimulai dari musyawarah muncul Sayyidina Abu Bakar, kemudian setelah itu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dan begitu seterusnya, seperti itu. Akan tapi menurut sekelompok orang ini nas untuk Sayyidina Ali menjadi pemimpin. Dan ahli sunnah wal jamaah pun tidak mengatakan nas untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk waktu Sayyidina Abu Bakar diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi imam, itu hanya isyarat saja untuk menjadi korinah. Korinah itu sebagai apa, ya, apa petunjuk ijtihadnya, musyawarahnya para sahabat Nabi SAW. Bukan pasti harus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan pasti harus Sayyidina Umar. Karena ini adalah masalah musyawarah dan ijtihadnya para sahabat. Akan tapi begitulah yang sudah terjadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tapi ada orang mereka kaum Syiah ini mengingkari Sayyidina Abu Bakar dan dianggap ini merampok kekuasaan dan Sayyidina Umar pun demikian. Bahkan kalau kita lihat kita buku-buku usulnya, usul-usul mereka, buku usul itu maksudnya buku pegangan yang paling dipercaya oleh mereka seperti kitab Al-Kafi yang kita rata-rata kitab itu ada dan sungguh itu bukan bukan kitab-kitab yang yang baik karena mencaci maki. Kerjaannya mengolok-ngolok. Sampai dikatakan Nabi itu kemasukan pelacur-pelacur. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu punya anak pelacur, Sayyidina Umar punya anak pelacur disusupkan untuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Siti Aisyah dianggap pelacur dan Sayyidah Khafsah dianggap pelacur. Dan itu bukan bukan ditulis oleh buku-buku kacangan, akan tapi dipulih buku usul arba'ah mereka, kutubul arba'ah mereka. Jadi mereka punya kitab asas yaitu empat kitab yang sangat dipercaya di antara kitab Al-Kafi, di situ ada itu semuanya. Jadi subhanallah dan itu nanti kalau sudah Idul Ghadir ini dibesarkan Akhirnya banyak orang yang mempercaya seolah-olah benar seperti ini. Kemudian nanti setelah itu berikutnya adalah meniadakan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, kemudian merusak, menghapus hadis-hadis Bukhari dan Muslim, riwayat-riwayat para sahabat-sahabat Nabi sehingga nanti Islam itu akan hilang. Jadi tolong nanti dicatat di televisi atau berita siapa yang hadir di acara hari raya Idul Qadir itu. Yang hadir langsung dicoret. Biarpun ketua pondok Al-Bahjah atau ketua ormas apapun. Ya, kayaknya ada ketua ormas yang mau hadir itu. Itu dicoret langsung. Biarpun itu bapak kita atau ponaan kita. Karena itu kesesatan. Jadi harus jelas masalah semacam ini. Ini Idul Qadir itu adalah tidak ada Id, Idul Ghadir itu apa? Tidak tidak tidak ada. Adapun masalah sanjungan untuk Imam Ali luar biasa. Imam Ali adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah sampai dipilih untuk menjadi menantu Rasulullah. Beliau adalah anak paman beliau yang seperti saudara beliau. Imam Ali adalah luar biasa. Termasuk minal asrah al-mubasyyirin bil jannah, salah satu orang yang akan diberi yang diberi kabar gembira masuk surga. Dan dengan Sayyidina Ali lah Rasulullah mempunyai cucu-cucu mulia sampai hari ini. Dengan Sayyidat Fatimah Zahra. Kemuliaan Imam Ali, kemuliaan yang luar biasa. Dan kemuliaan Ali adalah kemuliaan Imam Ali adalah karena dekatnya dengan Rasulullah. Nasaban secara nasab terbiatan pendidikan karena beliau kecil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah tidak pernah menemukan kekafiran. Karena bersama Nabi masih kecil, jadi tidak pernah menemukan kekafiran. Artinya tidak pernah diri beliau itu menyembah yang namanya berhala. Itu Imam Ali, kemuliaan Sayyidina Ali luar biasa. Akan tapi bukan berarti setelah itu khalifah yang lain harus kita kita pangkas dan itu masalah akidah, jangan main-main. Jadi tolong dicatat. Kalau nanti ada di televisi atau berita, ada hari raya Id telah dihadiri oleh ustadz ini dari Cirebon. Misalnya, langsung besok jangan hadir pengajiannya. Karena ini masalah akidah itu nanti. Urusannya urusan akidah. Karena itu penipuan nanti itu. Akhirnya apa? Masalah mengedekan Qadir Qum. Qadir Qum itu adalah kejadian waktu Nabi itu tadi. Di Haji Wada, Nabi mengatakan bahasanya meriwayat eh, apa hadis Nabi mengatakan siapa yang mengangkatku sebagai pemimpin maka Imam Ali adalah pemimpinnya. Itu adalah dianggap sebagai satu-satunya nas padahal nanti Nabi juga menyebutkan yang diangkat oleh Nabi sebagai maula adalah banyak selain daripada Imam Ali tapi pun demikian tidak kita anggap itu sebagai khalifah. Masalah kekhalifahan adalah musyawarah syura dimusyawarahkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah jelentrehnya tentang kekhalifahan akan kami hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Ini singkat saja. Baik. Jadi jangan sampai ada karena berita-berita seperti itu ada sebuah televisi yang menging, apa, menghentikan bagus itu televisi yang menghentikan atau memberikan informasi tentang kesesatan masalah-masalah seperti itu karena itu membahayakan akidah dan jangan dianggap main-main tolong dicatat namanya siapa yang hadir dari orang kita itu saja itu adalah munafik munafik tolong catat karena ada beberapa orang kita itu katanya mau dating atau orang kita itu siapa sih nah, ketua yayasan atau <laughs> jadi atau jadi ada orang-orang yang tanya, Masya Allah, ini adalah fitnah. Hati-hati bu ya, iman yang harus jaga, akidah kita. Imam kita adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Imam kita adalah Sayyidina Bakar. Imam kita adalah Sayyidina Umar. Imam kita Sayyidina Utsman. Sayyidina Hasan dan Husain imam kita. Imam Muhammad Al-Bakir adalah imam kita. Imam Ja'far Sadiq imam kita. Semuanya imam kita. Mereka menganggap iman akan tapi mereka membuat riwayat-riwayat palsu, menganggap derajat mereka seperti derajat Nabi, maksum, tidak punya salah, sehingga omongan mereka sejajar dengan omongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbahaya itu semuanya. Jadi jadi masalah Idul Ghadir yang saat ini mulai ramai di media, di internet segala macam, ketahuilah itu adalah penyesatan. Harus hati-hati ibu. Idul Ghadir tidak ada. Yang ada adalah kemuliaan Sayyidina Ali. Idul Ghadir tidak ada. Jadi awas hati-hati. Yang mengadakan Idul Ghadir itu nanti akan membawa kita kepada pencaci makian terhadap orang-orang mulia yang selama ini diagungkan oleh Rasul, dimuliakan oleh Rasulullah dan dimuliakan oleh para sahabat dan dimuliakan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para khulafa khalifah-khalifah dan dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.